Bismillah. Ada pertanyaan? Mohon nasihatnya bagi kami yang hanya ta'lim ketika ada Ustadz Kibar dan tidak mau ta'lim rutin di setiap malam. Bagaimana menyikapi ikhwah yang masih belajar bahasa Arab di Fatahilah dengan alasan belajar bukan kepada yang ditahdir. <clears throat> Qanifidina azakumullah sudah berkali-kali saya sampaikan tentang masalah ilmu, pentingnya ilmu. Dan tidak hanya dari Ustaz Kibar. Karena Ustaz sama saja. Enggak ada kibar, enggak ada bukan kibar. Asal tidak menyampaikan ilmu apa yang mereka punyai. Maka kalau ada saudaramu memiliki satu ilmu, menyampaikan kepadamu, ambillah. Kalau dia ahli sunnah, salafi kita kenal dia tidak memiliki berbagai macam syubhat atau penyimpangan maka ambillah ilmu dari dia kalau dia mampu bahasa Arab belajar bahasa Arab kalau dia mampu dalam bidang-bidang lainnya ambil ilmu dari dia belajar seminggu sekali itu sangat sangat sangat kurang harusnya setiap hari Barakallahu fikum. Ambil dari mereka. Di antara orang-orang yang tidak tahu tetapi tidak mendapatkan uzur, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah orang yang memungkinkan untuk belajar tapi nggak mau belajar. Pernah dengar tentang uzur bil jahal? Bahwa orang yang tidak tahu, rafi'al qalam, ya, dimaafkan. Tidak tahu? Ya. Iya, Kata Syekh Muhammad "Na'am." Orang yang tidak tahu mendapatkan uzur. Tetapi qad la yu'dzar, kadang-kadang tidak diberi uzur. Bagi mereka-mereka yang tidak mau belajar, yang yumkinuhu an yata'allam fala yata'allam, yang memungkinkan baginya untuk belajar tapi nggak mau belajar. Hati-hati. Ya Allah, aku nggak tahu. Kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak belajar? anu ya, ustaznya bukan ustaz kibar begitu. Barakallahu fikum. Enggak ada alasan. Kalau yumkinuhu an yata'allam, memungkinkan baginya untuk belajar, maka belajar. Kalau memungkinkan bagi dia belajar tapi dia tidak mau belajar, maka disitulah dia akan terkena dam, terkena cercaan dan terkena teguran. Dia bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Pesan dari mertua saya Bapak Muharjo agar Ustadz mendoakan beliau diberi kesembuhan dari sakit yang sudah lama. Allah yashfi. Allah yashfihi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhib al-ba's anhu. Washfihi anta syafi la shifa la shifa shifaan la yughadiru saqama. Qul amin. Ini ada beberapa pertanyaan tentang masalah yang hampir sama tentang akhwat naik motor dan saya tidak bisa menjawab barakallahu fikum. Apakah benar telah jatuh tahdir terhadap Syekh Ahmad Bazmur bila benar telah jatuh tahdir kenapa e, terucap kalimat yang seakan-akan bernada tahdir dari Syekh Ubaid dengan mengatakan beliau fitnah atau fatan demikian pula dari Syekh e, Abdullah Al-Dhafiri hafizahumullah walaupun ada beberapa masyayikh yang lainnya masih membelanya pertanyaan kenapa itu yang saya tidak tahu rinciannya. Saya tidak tahu rinciannya. Wallahu taala a'lam. Disinilah pantas untuk kita berkata, ya, sudahlah, ya, tunggu ya, sampai ada kejelasan yang lebih terang tentang masalah ini. Kalian bertanya dengan pertanyaan yang berat-berat Masya Allah Khawatir in Cubdalakum Nasukum Kalau dijawab kepada kalian memberatkan kalian Afan Ustaz, Ana mau tanya. Minta nasihat. Ana terkena fitnah. Kalau Ana masuk ke MLM. MLM Perkaranya adalah kehati-hatian. Hendaklah kalian memilih teman yang baik, guru yang baik, dan memilih para asatidah yang bersama para ulama kibar. Itu saja. Barakallahu fikum. Berusahalah untuk kita berhati-hati. Karena Ibn Sirin menyatakan, "Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sudah kita sebutkan tadi perawi hadis, walaupun dia bukan sesat, hanya karena yaghlatun, hanya karena sering salah, itu hadisnya dhaif. Dan dikatakan oleh para ulama, jangan ambil dari dia. Jangan ambil hadis dari dia. Karena dia sering meriwayatkan hadis salah. kalau menunjukkan bahwa perkara kehati-hatian itu sampai pada batas itu. Benar. Sehingga hendaklah kita hati-hati. Sebisa mungkin. Adapun fonis jangan sembarangan. Tunggu dan harus sabar dan harus menilai dari sekian banyak sisi dan dengan bimbingan para asatidah dan asatidah dibimbing oleh para ulama. Ya, mafhum. Ya. Sehingga tidak kita berbicara fulan kada kecuali setelah kita konsultasi dengan para ulama. Ya. Naam barakallahu fikum. Subhanakal bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.